Saleh Al-Fauzan Hafizullah Ta'ala wa ra'ahu. Kita masih berbicara pada bab minasyirki ayastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Kita masuk pada dalil yang kedua. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah taala wa qawlihi dan firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah Yunus ayat 107. Wa iyamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa huwa. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafur rahim kata Allah tabaraka wa taala wa iyamsaskallahu bidurrin dan jika Allah timpakan kepadamu bidurrin dengan sebuah kemadaratan falaka shifalahu maka tidak ada yang bisa menyingkapkannya illa huwa kecuali dia wa yuridka bi khairin dan jika Allah menginginkan kepadamu untukmu dengan sebuah kebaikan fala radda li fadlih maka tidak ada yang mencegahnya tidak ada yang bisa menolaknya li terhadap karunianya yusibu bihi man yasha Allah akan timpakan hal itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki min ibadihi dari para hambanya. Wahwal ghafur rahim. Dan dia Allah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Diterangkan oleh Ma'ali Syekh Dr. Saleh Fauzan Hafidullah Ta'ala Kalimat wa iyam saska Ay iyusibka Yang dimaksud dengan yamsaska Dari kata mas Ini maksudnya adalah Asabah Yusibu in dengan in syartiyah sehingga menjadi apa? majzum. Demikian. In yusibka. Dan jika menimpa dirimu. Artinya wa iyam jika Allah timpakan kepadamu bidurin dengan sebuah dur. Maksudnya di sini kata Syekh Saleh Fauzan bifakrin au maradin dengan sebuah kefakiran atau sebuah penyakit au ghairi dalika atau selain daripada itu min anwa'id dur dari macam-macam dur mara bahaya kemadaratan fala shifalah maka falaka shifa artinya la rafi'ah tidak ada yang bisa mengangkatnya tidak ada yang bisa menyingkapkannya. Illa huwa kecuali dia Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yuridka bi khairin. Dari kata arada yuridu. Ya. Baik. Wa yuridka bi khairin. Dan jika Allah menginginkan, menghendaki untukmu bi khairin dengan sebuah kebaikan. Fala radda. Fala radda kata Syekh la dafi'a. Tidak ada yang bisa menolaknya. Fala radda li fadlih. Tidak ada yang bisa menolaknya, mencegahnya terhadap karunia Allah tabaraka wa taala. Sehingga makna daripada ayat ini kata Syekh Shalih Fauzan Allah taala al-ma'na al-ijmali lil ayah makna secara global terhadap ayat ini yukhbiru ta'ala annahu al-mutafarridu bil mulki wal qahri wal ata'i wal man'i wal durri wal naf'i duna masiwa. Di dalam ayat ini yukhbiru ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala memberitakan annahul mutafarridu bahwasanya Allah al-mutafarrid yang maha esa. Dari kata far tunggal. Ya, yang maha esa. Bil mulki dengan kekuasaannya wal qahri dengan kekuatannya wal ata dengan pemberiannya wal man'i dengan pencegahannya wal durri dengan madarat yang Allah timpakan wan naf'i dengan kemanfaatan yang Allah berikan duna masiwa bukan kepada yang lainnya nah artinya Allah ma'asa dengan itu semua bukan yang lainnya tidak ada tandingannya maksudnya Fayalzamu min dalika. Maka konsekuensi dari hal itu ayakuna huwal mad'u wahdahu. Hendaknya Allah dijadikan sebagai mad'u. Satu-satunya yang diseru. Al-mad'ulah wahdahu. Satu-satunya yang diseru. Diminta. Al-ma'buda wahdahu. Yang diibadahi. Satu-satunya yang diibadahi. Duna ghairihi. Bukan selainnya mimman la yamliku li nafsi durran wala naf'an. Dari orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk dirinya sendiri dalam memberikan madarat maupun kemanfaatan. Fadlan an ayamlikahuma li ghairi. Terlebih lagi untuk menguasai keduanya, memberikannya kepada selainnya. Munasabatul ayatil bab kesesuaian ayat ini terhadap judul babnya anna bayan istihqaqillah lil ibadah bahwasanya anna bahwasanya di dalam ayat ini ada bayan istihqaqillah apa yang menjadi hak Allah tabaraka wa taala karena wazan istaf'ala itu selain bermakna talaba juga bermakna sora menjadi. Begitu ya. Jadi ingat kalau misalkan ada kata is, apa wazan yang ala ya. Ini hukum asalnya adalah bermakna talab, meminta ya, istaghfara meminta ampunan ya, ista'ana meminta aun pertolongan, isti'ada isti'ada berarti meminta perlindungan ya. Begitu kan? Baik. Istighfar dan sebagainya. Maka Pak ini bermana talab, tetapi juga dia bisa bermana menjadi. Gitu ya. Jadi anna fiha bayan istihqaqillah. Bahwasanya dalam ayat ini ada penjelasan apa yang menjadi hak Allah. Ya. Menjadi hak Allah lil ibadah untuk diibadahi. Bidu'a wa nahwi dengan doa dan yang semisalnya wa anna du'a ghairihi syarik eh, syirkun dan bahwasanya berdoa kepada selainnya adalah kesyirikan. Li'annahu la yanfa'u wa la yadur. Karena yang selain Allah tabarak wa taala tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Ya. Ini. Dan sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sering sekali ketika ingin menerangkan tentang uluhiyahnya Allah singgung tentang apa rububiyah di sini disebutkan iyamsaskallahu saskallahu bidurrin ya rububiyah kalau Allah subhanahu wa taala ingin menimpakan satu kemadaratan ya ya tetapi apa yang diinginkan dari ini apa Allah menginginkan apa istihqaq istihqaqillah lil ibadah. Ya. Allah menginginkan hak Allah untuk diibadahi saja. Bukan yang lainnya. Baik. Sehingga ma yustafadu minal ayah. Faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Awalan yang pertama. Wujubu ifradillahi ta'ala bitauhidil uluhiyah. Lihat. Wajibnya mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala dengan mentauhidkan uluhiyahnya mentauhidkan sifat uluhiyah Allah tabaraka wa taala. Kenapa demikian? Litafarrudihi bitauhidi rububiyah. Karena keesaan Allah dalam hal rububiyah. Jadi rububiyah dengan uluhiyah itu tidak akan mungkin bisa dipisahkan. Ya, tidak akan mungkin bisa dipisahkan. Nah, demikian. Makanya Al-Hafidz Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala membagi tauhid itu hanya menjadi dua. Ya. Nah, begitu. Baik. Yang kedua, butlanu du'a'i ghairillah li'ajzihi anaf'i man da'ahu wa daf'i dhurri anhu. Butlan batilnya doa ghairillah berdoa meminta kepada selain Allah. Kenapa? Li'ajzihi karena ketidakmampuannya, ketidakberdayaannya, anaf'in Manda'ahu Dari memberikan kemanfaatan kepada orang yang dimintainya, yang didoakannya tadi. Wadaf'i anhu. Karena ketidakmampuannya untuk mencegah motorat dari dirinya sendiri. Ini. Talisannya ketiga, isbatul masyiah lillahi subhanah. Menetapkan adanya masyiah kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas-jelas Allah menyatakan wa iyuridka. Ya, menunjukkan iradah. Karena masyiah dari kata al-iradah. Nah, sehingga menunjukkan bahwasanya Allah tabaraka wa taala memiliki masyiah. Nah. Bab yang keempat, isbatu sifatail maghfirah wa rahmah. Ditetapkannya dua sifat bagi Allah, yaitu sifat maghfirah dan rahmah. Ampunan dan rahmatnya lillahi subhanahu wa ta'ala bagi Allah subhanahu wa ta'ala ala mayaliku bijalalih sesuai dengan apa yang menjadi kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala nah, demikian kemudian dalil yang ketiga wa qawlihi kata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala wa qawlihi dan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Kabut ayat ke-17 Fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah dan carilah oleh kalian di sisi Allah rizka, riz riziknya wa'budu dan beribadalah hanya kepadanya washkurulah dan bersyukurlah kepada Allah lihat tiga bentuk usaha yang disebutkan oleh Allah Taala dalam satu ayat pertama apa ibtigha'ur rizq ya mencari rizki kedua al ibadah lillah beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan terakhir apa? Bersyukur. Ya. Artinya apa? Kita dituntut untuk mencari rezeki. Dituntut untuk mencari rezeki dan beribadah kepada Allah. Agar apa? Agar menjadikan rezeki kita adalah rizkon yang taiban Ya. Nah, karena itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rizki yang tayyib. Kemudian bersyukurlah atas itu semua ketika kita bisa mencari rezeki, ketika kita bisa beribadah kepada Allah, bersyukurlah atas itu semua. Karena itu apa? Minta ma min ni'mah. Kesempurnaan nikmah adalah ketika seseorang itu apa? Mendapatkan rizki dan bisa beribadah kepada Allah dengan rizki itu. Ya. Makanya apa? Dikatakan la hasad illa fisnatai. La ada ilah fisnatai. Tidak ada hasad kecuali pada dua kelompok. Itu apa? rajulun atahu Allahu malan fa anfaqahu. Ya. Yaitu orang yang Allah berikan rizki, harta, kemudian apa? Dia meninfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Demikian. Kemudian rajulun atahu Allahu ilman. Ya. Orang yang diberi ilmu. Kemudian diajarkan ilmu tersebut di jalan Allah Taala. Baik. Nah, demikian ilaihi turja'un. Hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Diterangkan oleh Syekh Salih Fauzan Hafidullah Ta'ala Ibdahu Maknanya adalah utlubu Carilah Wa'budu maknanya adalah Akhlisu lahul ibadah Ikhlaskan ibadah hanya bagi Allah Bahwa min atfil am alal khas Dan ini adalah bentuk mengatofkan, menggabungkan perkara yang umum kepada perkara yang khusus. Kenapa? Fa inna rizqi 'indallah minal ibadah. Karena mencari rizki di sisi Allah adalah ibadah. Ya. Ingat, selama orang itu mencari rizki untuk menjalankan kewajibannya, apakah dia sebagai kepala keluarga, ya, yang dimana Allah mewajibkan dia untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, ataukah ketika dia ingin berbakti kepada orang tuanya dengan rizkinya itu. Maka apa? Allah catat, catat sebagai apa? Sebagai ibadah. Jadi, Berarti ini, ini apa? Min atfil am alal khas. Ya. Menggabungkan perkara yang umum kepada perkara yang khusus. Nah. Ini. Karena kata Syekh Saleh Fauzan, Hafizullah Ta'ala, فَإِنَ ابْتِغَاءَ inna عِنَّ اللَّهِ ibadah karena mencari rizki di sisi Allah adalah ibadah. Nah, kalau mencari rizki di sisi yang lainnya selain Allah, apa? Syirik. Ya. Nah, bukan ibadah. Baik, demikian. Maka apa? Washkurulah. Dan bersyukurlah hanya kepada Allah. Maknanya adalah apa? I'tarifu bi ni'matih. Akuilah akan kenikmatan Allah tersebut. Ya. Akui waf'alu ma tajib ma yajibu min ta'atih. Dan lakukanlah apa yang menjadi kewajiban dari ketaatan kepadanya. Watruku ma'siyatahu dan tinggalkan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Maka ini adalah min anwa'is sabr. Di antara termasuk dari bentuk-bentuk kesabaran. As-sabru ala ta'atillah wa sabru an ma'siyatillah wa sabru ala aqdarillah. Ya sabar dalam ketaatan ketika menjalankan ketaatan kepada Allah dan sabar dari kemaksiatan kepada Allah dan juga sabar ketika menerima takdir Allah tabaraka wa taala. Kita sudah berusaha mencari rezeki ternyata dapat sekian. Kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Yang menyebabkan harta kita akan bertambah itu apa? Asyukur. Asyukur. Ya. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur, maka kita akan terus merasa kurang. Ya, baik. Demikian. Ilaihi maknanya adalah la ila ghairi. Hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Turja'un kalian akan dikembalikan. Ini yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Fayujazi kulla amilin bi'amali. Sehingga setiap orang yang beramal akan diganjar dengan amalannya. Al-ma'na ijmalil ayah makna secara global terhadap ayat ini ya'muru Allah subhanahu bitalabi rizqi minhu wahdahu. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ya'muru Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bitalabir rizqi minhu untuk mencari rizki dari Allah wahdahu hanya dari Allah semata la minal asnam bukan mencari rizki dari berhala-berhala wal authan dari patung-patung dan berhala-berhala bukan wa ifradihi bil ibadah dan Allah juga memerintahkan untuk mengesakannya dengan ibadah setelah diperintahkan untuk mencari rizki kemudian apa wa'budu ya wa'budu. Nah. Wal i'tiraf bi ni'ami. Dan juga diperintahkan untuk i'tiraf bi ni'ami. Mengakui akan kenikmatan-kenikmatan Allah. Ya. Karena terkadang seseorang ketika mendapatkan rizki dia dia apa? Dia merasa ini adalah hasil jerih payahnya sendiri. Hasil usahanya sendiri. Ini adalah hasil dari kecerdasannya, kepandaiannya dan sebagainya. Nah, allati asdaha ala ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya wa sarfiha fi dan membelanjakannya di jalan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala wal an ma'siyati dan menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala thumma yukhbiru annal masira ilaihi Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya al-masir ilaih. Bahwa tempat kembalinya adalah kepada Allah. Fayujazi kulla amilin bi'amali. Sehingga setiap masing-masing orang yang beramal akan mendapatkan balasan atas amalannya. Fayajibu alal abdi. Maka wajib bagi setiap hamba ayah siba. Lidhalika hisabak. Agar dia menghisap-hisapnya itu menghitung perhitungannya. Perhitungannya untuk diaumul kiamah nanti. Ya. Hendaknya dia menghisab. Sebagaimana ucapan Umar bin Khattab anhu apa? Hasibu qabla an tuhasab. Hisablah oleh kalian diri diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab. Nah, munasabatul ayatil bab kesesuaian ayat ini terhadap judul babnya an fiha wujuba ifradillahi du'a bahwasanya dalam ayat ini ada kewajiban untuk mengesahkan Allah biddu'a di dalam berdoa wal ibadah di dalam beribadah warati 'alal musyrikin dan juga adanya bantahan ya 'alal musyrikin alladzina ya'buduna ghairahu ya, waradda berarti ya 'alal musyrikin dan adanya bantahan terhadap kaum musyrikin alladzina ya'buduna ghairahu yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma yustafadu min ayat. Apa faedah yang bisa diambil dari ayat ini? Awalan yang pertama, wujubu du'a illahi wahdahu wa talabi rizqi minhu. Wajibnya berdoa kepada Allah saja dan mencari rizki darinya. Kemudian yang kedua, wujubu ifradillahi bi jami' anwa' ibadah. Wajibnya mengesahkan Allah dengan semua bentuk peribadatan. Salisan yang ketiga, wujubu syukrillahi ala ni'ami. Wajibnya bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatannya. Rabian yang keempat, isbatul ba'si wal jaza. Ditetapkannya adanya hari pembalasan dan hari kebangkitan. Al-Ba'd, hari kebangkitan. Wal jaza, hari pembalasan. Khamisan yang kelima. Anaula tanafi. Baina talabi rizki wal iktisab wa ibadatillah. Ya. Di dalam ayat ini menunjukkan tidak ada pertentangan. La tanafiyah. Tidak ada pertentangan. Baina talabi rizki. Antara mencari rizki wal iktisab dan berusaha wa ibadatillah dan beribadah kepada Allah. Tidak kemudian dengan mencari rizki berarti menghalangi ibadah kepada Allah. Tidak juga dengan ibadah menghalangi mencari rizki. Ya, demikian. Wa Islam fihi khairuddin dunya. Dan di sini juga menunjukkan bahwasanya Islam di dalamnya mengandung kebaikan agama dan dunia. Nah, kebaikan dunia dan akhirat. Ini di dalam agama ini. Baik. Nah, نكتفي بهذا القدر kita cukupkan sampai sini aqulu qawli hadha astaghfirullah wa lakum wa muslimin wal muslimat min wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin